Kisah tentang seorang sahabat namanya Julaibib. Seorang sahabat yang budak, miskin, terus e, fisiknya biasa aja. Saya nggak bilang jelek, biasa aja. Saking biasa aja, itu ngelamar cewek itu nggak ada yang mau. Jangankan yang merdeka, kan juga nggak mau. Saking biasanya tuh. Datang Julaibib. Apa Julaibib? nggak jadi pak <laughs> dari situ gitu ya nggak jadi kan mau datang ke apa akhwat yang menurut dia ini soleha kayaknya mau nggak mau ya jelebit kita kakak adik aja ya gitu kan <laughs> itu cuma nggak ada di situ ya. kita mah temenan aja begitulah, pokoknya nggak ada yang peduli pak jelebit kasihan gitu akhirnya karena dia cari mencari udah muter-muter keliling kota belum ketemu kata Marvel Nah, hasilnya balik lagi ke masjid. Benar tuh, Fel. Udah muter-muter pakai skuter keliling kota Bandung kok nggak ketemu. Ya udah ke masjid. Siapa tahu insya Allah doanya masuk. Amin. Amin. lagi hasilnya datang ke masjid Nabawi. Duduk di mihrab. Cuma Masal jangan di situ dong. Masal duduknya di, di mihrab sini karena uh, kalau duduk di mihrab itu kan luar biasa ya doanya. Dia duduk di mihrab, ngelamar cewek nggak ada yang terima, ngelamar budak juga bahkan budak pun nggak mau. Ketemu orang tuanya, orang tuanya udah eh, ngeri duluan, sangat duluan. Akhirnya ke masjid, duduk di masjid. Dia uh, istilahnya munajat. Munajat itu curhat ke Allah. Ya Allah, Uh, engkau tahu keadaan hambamu, hambamu ini butuh pendamping hidup, dia sahurnya nggak sendirian dan seterusnya. Akhirnya Allah mengutus Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah pengen aja masuk masjid. Datanglah Rasulullah ke masjid ngelihat Marcel eh Marcel Julaibib. ngelihat <laughs> Julaibib di masjid. Ah, Julaibib. Rasulullah itu kan kalau ke sahabat itu kayak ibu ke anak ya, dekat banget gitu. Tahu aja masalah sahabat. Datanglah Rasulullah ngelihat uh, eh, Julaibib, uh, eh, melham ya Julaibib. Ada apa ya Julaibib? Ham itu kalau bahasa kita galau. Bahasa Arabnya ham. Makanya kita ada doa galau gimana? Anak muda harus hafal doa galau. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu galau. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari galau dan apa? Sedih itu apa bahasa anak muda? Ya sedih lah Ustaz, gak usah yang muda-muda ya, udah sedih. Jadi galau itu bahasa Arabnya ham. Nabi bertanya, "Mal ham ya Julaibib? Kenapa galau Julaibib?" Ya Rasulullah, usia saya makin eh, makin apa eh, makin tua saya belum dapat jodoh saya lamar orang nggak ada yang mau saya lamar eh, bahkan akhwat yang budak pun nggak mau ya Rasulullah tapi ya udahlah Rasulullah nggak apa-apa saya mau berhenti aja mencari jodoh saya berharap kira-kira saya dapat nggak jodoh di akhirat ya Rasul kayak gitu ngomongnya saking nelangsanya uh, apa gelap udah nelangsa tuh ini namanya curhat jomblo nih saking nelangsanya si jomblo soleh ini Akhirnya beliau mengatakan, ya udah Rasulullah, kira-kira di akhirat bisa nggak saya dapat istri ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum. Allah beri ilham, lalu kata Nabi, ya eh, Zulaibib, engkau akan mendapatkan istri yang soleha, yang cantik, yang kaya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Targetnya si akhirat, tapi dikasih Makanya itu makna dari hadis siapa yang mencari dunia, maka akhirat lepas. Siapa yang mencari akhirat, dunia juga mengikutinya. Jadi di akhirat aja ya Rasulullah eh, jangankan itu cita-cita pengen dapat maaf ya ibu ya emang kayak gitu ayatnya sih bidadari di akhirat bidadari bahasa Al-Qurannya apa hurul bidadari itu istilah kita saya nggak ngerti apa arti bidadari secara bahasa hurul ain itu perempuan yang matanya besar tapi sayu bulu matanya itu lentik alisnya seperti pedang itu namanya hurul ain kalau dia minum kelihatan air mengalir di lehernya, itu namanya khurul ain. Dan itu adalah istri orang yang beriman di akhirat selain istrinya di dunia. Sehingga kalau istrinya di dunia nyakitin perasaan suaminya, istrinya di akhirat akan mengatakan, "Hai perempuan, jangan menyakiti perasaan laki-laki itu karena dia istri ya, suamiku di akhirat." Jadi ibu-ibu jangan nyakitin perasaan suami-suami dimarahin sama istrinya yang di akhirat. Artinya berharap, ya Allah berikan saya Terus ibu-ibu ada nggak bidadara Ustaz? Ini nih bidadaranya nih insya Allah. Setinggi Adam, seganteng Yusuf, sekuat Musa, dan semulia akhwat Rasulullah SAW. Akhirnya kata Rasulullah di dunia dan di akhirat. Ah, kayak fadalik, gimana caranya ya Rasul? Perasaan selama ini nggak ada yang menerima. Ini jangan jangankan ini, jangankan yang merdeka, cantik, kaya, budak aja nggak mau, apalagi yang kayak gini. Kata Rasulullah, ya Julaibi, datanglah ke suku uh, ke kepala suku fulan bin fulan. Terus datanglah Julaibib ke sana. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ah, Julaibib, pembantu Rasulullah kami terkenal pembantu Rasulullah. Silakan silakan. Apa yang bisa kami lakukan untuk Rasulullah? Kami siap untuk apa yang dibutuhkan Rasulullah. Kata Julaibib, Rasulullah menitipkan salam. Alaika alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya Julaibib, ada apa ya Julaibib? Kata Julaibib, Rasulullah ingin melamar putri Anda untuk saya. Kalau untuk Rasulullah sih semua orang pasti mau kan, ngantri kan, pengen jadi istri. Jangan pikir jadi istri Nabi itu sesuatu yang berat, memang berat di dunia, tapi dasar itu luar biasa. Sampai Nabi pernah pengen menceraikan istrinya, tapi nggak mau diceraikan. Kenapa? Siapa yang mau diceraikan oleh Nabi? Saudah, istrinya udah nenek-nenek. Istri Nabi yang paling tua, udah sepuh banget tuh. Kan gimana kan ya kalau udah sepuh? Ya, maksudnya Mau memberikan hak gimana? Gak diberikan hak kasihan kan gitu kan? Coba gimana coba? Mau datang malam-malamnya ke saudara udah sepuh sekali gimana? Gak dapet gitu. <laughs> Akhirnya nanti karena takut menyakiti perasaan saudara, nanti datang ke saudara ya saudara, saya nggak bisa memberikan hak kamu karena tapi nggak tahu bahasanya gimana jelas nggak nggak bisa memberikan hak karena udah tua sekali. Tapi saya juga nggak mau menzalimi kamu. Gimana kalau kita cerai saja? Kata saudara apa? Ya Rasulullah,